22 hingga ayat ke-23. Kemudian surat Al-Hasr ayat 1 sampai 12. Untuk besok adalah kelanjutan dari surah Al-Mum Al-Mumtahanah ya. Ini ayat 1 sampai 13. Kemudian diteruskan dengan surat As-Saff ayat 1 sampai 14. Surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 13 diteruskan dengan surat As-Saff ayat 1 sampai 14. Baik pendengar dan pecinta Radio Kayamana Jakarta, terjemah perkata kita masih di surat Al-Bayyinah ya, surah Al-Bayyinah. Bisa dilihat inayahnya juz ke-30 halaman ke-152. Ini Pak Tris. Pak Tris di Puanok Labu ya kalau nggak salah nih. Atau ibu dan bapak yang sudah memiliki inayahnya dibuka juz ke-30 halaman ke-152. Banyak SMS yang masuk Pak Saya pikir memahami Al-Quran itu miliknya para kiai atau ustadz saja. Ternyata setelah adanya inaya, adanya indeks Quran. Alhamdulillah ternyata mudah memahami Al-Quran. Iya, kita memang dituntut untuk belajar Al-Quran. Tetapi memang untuk menafsirkan Al-Quran perlu ilmu tafsir. Jadi dalam artian ayat itu ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Kalau yang perlu penafsiran, nah kita perlu membaca tafsir atau asbabun nuzul, asbabul wurud, tarikh tasri, nah itu. Mantek bayani perlu memiliki nahu dan sorok itu. Tapi untuk sekedar awalan, karena terjemah Departemen Agama juga itu bukan sembarangan. Di situ uh, sudah diterjemahkan, kemudian ada kalau tidak jelas ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Itu pun yang yang bikin bukan orang sembarangan ya, kumpulan para para, para kiai, para ulama. <clears throat> Jadi alhamdulillah mulai melek mata kita ya.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 ketemu hamzah satu kata satu kalimat ulaika hum khairul bariyah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه dari awal ya Bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayinah. lam tidak yakun tidak ada karena yakunu kan itu lam yakun tidak ada kalimat negatif not gitu ya kalau bahasa Inggris lam yakun tidak ada Alladhina orang-orang yang kafaru mereka kafir telah kafir kan Pilmadi. madi min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Mufakkin, melepaskan atau meninggalkan. Hatta sehingga taktiyahum datang kepada mereka al-bayinah. Bayin, ya. Al-halal bayin, al-haram bayin. Halal jelas lah, haram jelas itu ya. Nah, yang yang pertengahan antara jelas dan tidak subhat. Nah, hati-hati yang subhat ini. Yang haram telah jelas, yang halal telah jelas. Kalau yang ragu tinggalkan gitu kan. Itu. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa? Rasulun minallah yatlu suhufan yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Tapi saya orang kafir itu ada juga yang beranggapan, mau saya beriman kalau Rasulnya itu bukan manusia, tapi sebangsa malaikat gitu kan. Mau beriman kalau Rasulnya itu dari bangsa mereka, dari kelompoknya Yahudi dan Nasrani. Ternyata yang datang adalah orang Arab <laughs> gitu kan. Nah, Rasul, seorang Rasul, minallah dari Allah, Yatlu, dia membacakan sohufa lembaran-lembaran mutahharoh yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Fiha di dalamnya kutub kutubun ini berisi hukum-hukum. Di sini bukan kitab-kitab kan? Kutubun bermakna eh, hukum-hukum uh, qayyimah yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang diberi Alkitab tidak berpecah belah bersatu padu mereka kecuali sesudah datangnya kepada mereka bukti yang nyata. Ada yang percaya, ada yang tidak, begitu kan? Wa matafarraqa dan tidak berpecah belah alladzina siapa orang-orang yang utuh memberi atau diberi Alkitab, Alkitab pun ini Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak terpecah belah, mereka satu. ilah kecuali mimbadi dari sesudah Maja'athum datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Itu Rasul, diutusnya Rasul Muhammad Rasulullah dan kitab Quran itu ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diberi, diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Jadi tidak ada musyrik, ya hati-hati. Musyrik orangnya syirik itu perbuatannya. Allah tidak mau diduakan. Ya kita juga tidak mau gitu kan. Itu kalau enggak mungkin e, dalam nanti dalam perumpamaan itu tidak mungkin seorang budak itu e, berada pada dua pengawasan dua tuannya. Dua kan dulu budak ya bahasanya itu. Budak itu bingung dia saya akan mengerjakan apa? Tuan saya dua. Kata si Tuan A ini, Tuan B begitu. Gak mungkin. Jadi tuannya harus satu gitu ya. Baru jelas. Nah Allah Robnya satu. Itu kan dalam nanti dalam perumpamaannya seperti itu ya. Dua uh, budak dua tuan. dua pemiliknya gitu kan. Jadi bingung mana yang akan dilakukannya. Mana perintah yang mana yang harus dituruti kata si tuan A harus ke jalan B. Kata si Tuan B-nya harus ke jalan A ada itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa, madu wajib mutasil tuh. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tak marbutoh tuh kalau dihentikan jadi ha. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Ya. Wa zalika dinul qayyimah. Jangan hayyalas salat, jangan. T-nya jadi ha, hayyalas salah. Surah, eh, jangan surat, surah. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan membaca surat, ya <laughs> surat apa? Ya, tergantung ya. Kalau bahasa Indonesia jadi sudah dirubah menjadi T, surat, ya, surah tadinya. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu agama yang lurus. Wa ma umiru dan mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullah supaya menyembah Allah. Gitu ya. Mukhlisin dengan ikhlas. Mengikhlaskan hanya karena Allah saja. Lahu kepadanya adin ketaatan agama. Hunafa'a secara ikhlas, secara lurus wa yuqimus shalah dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dan demikian itu dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah agama yang betul, agama yang lurus itu ya Pak ya Cahyono. Terjemah perkataannya sudah dimiliki ya. Nah, dimiliki lah. Gitu. <clears throat> Ini. <clears throat> Baik ya, itu dulu ya sampai lima dulu. Kita lihat e, tafsirnya apa katanya. Ini tafsirnya sedikit-sedikit kita ya lama-lama kan jadi bukit. Ini banyak SMS Pak Ari kok baca Quran itu mudah ya, memahami Quran itu mudah. Ya mudah memang. Walaupun memang ada ayat-ayat tertentu yang sulit, itu kita akui. Makanya perlu mufasir, perlu ahli tafsir gitu. Baik. Ini e, makna dari Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dari sebelumnya ya. Ini. Uh, kemarin sudah sampai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dinul Islam ini. Al-Bayyinah. Nah, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firmanNya nya di surat Al-Anbiya. Dicatat Ibu ya, Ibu Nurbaidah di Bekasi ini, Ibu Jubaidah di Jalan Manggis juga ini. Eh Nurbaiti ya kalau di Bekasi. Ini ada Ibu Agus juga. Sudah siap kan? Ibu Bekasirnya halaman 488. Di sini semakna dengan surah Al-Anbiya ayat 25 di situ Wa ma arsalna min qablikka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Bahwasanya tidak ada Rob, tidak ada Tuhan yang hak, melainkan aku. Aku kata Allah, bukan itu ya. Aku annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ananya mutakalim wahdah. Di atas alifnya kan ada sukunnya. Ananya jangan dibaca panjang, jangan illa ana, jangan. Itu. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Itu surah Al-Anbiya ayat 25. Karena itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya hunafa'a dengan lurus yakni menyimpang dari kemusyrikan dan menuju kepada tauhid seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut ya di surat An-Nahl dicatat ya surah An-Nahl ayat 36 dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah Tawgut. Ini yang jadi menjadi landasan eh, Ahmadiyah. Jadi bahwa dalam satu umat pasti ada ada Rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. Nah, tapi kita harus baca yang lainnya lagi. Nah inilah perlu makanya banyak kadang-kadang yang belajar Quran, belajar belajar Quran hmm, tanpa belajar tafsir, jadi dia men menerjemahkan sendiri. Itu yang banyak yang sesat. Ada belakangan ini kan ramai E, bacaannya sih Al-Qur'an, tapi kok pemahamannya beda karena dia tidak dia sudah menyimpang, menyimpang dari koridor-koridor yang ada. Harusnya kan memiliki ilmu yang cukup. Asbabun nuzul, asbabul wurud, mantek, bayan, ma'ani. Uh, ya, belajar tafsirnya juga itu. Kenapa ini istimbat hukumnya? Dia menafsirkannya dengan otaknya sendiri. Ya itu akhirnya jadi ngaco. Nah ini. Itu ya. Ini maksudnya Rasul di sini Rasulullah dan setelah itu tidak ada tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir. Jadi kalau ada yang meyakini, apalagi ada Nabi baru lagi lebih lucu lagi kan, itu sudah sesat ajarannya ya. Itu karena Jelas Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Dalam pembahasan yang lalu di tafsir surah Al-An'am telah diterangkan makna hanif ini dengan keterangan yang lengkap. Itu ya. nanti bisa dilihat lagi di surat Al-An'am ya tentang hanif ini. Ini PR kita ya nanti. Nah, wa yuqimus shalah dan supaya mereka mendirikan salat. Al-Bayyinah ayat 5 ya. Salat adalah ibadah badaniyah yang mulia wa terzakah zakah dan menunaikan zakat yaitu memberikan santunan dan kebaikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan pertolongan. Termasuk anak-anak yatim dibantu. yaitu walaupun anak yatim ini untuk zakatnya tidak untuk anak yatim tapi untuk pembangunan rumah yatim, untuk pembangunan sarana-sarananya. Tetapi anak yatimnya diberi nanti dari infaknya. Wa dinul qayyimah dan yang demikian itu agama yang lurus, yaitu agama yang tegak lagi adil. Atau maknanya umat yang lurus lagi pertengahan. Pertengahan. Islam itu yang diinginkan kan ausatuha pertengahan. Ibadah tuh rajin. Enggak gitu. Besoknya enggak. Gitu. Jadi sedang-sedang aja ausatuha. Yang yang dicintai Nabi itu amal ibadah itu yang dawam. Wa inkola aduamuha. Yang kekal, kontinu. Terus menerus. Gue hari ini bodoh, sholat, puasa apa. Eh besoknya enggak. Enggak gitu. Terus menerus ya. Daiman, konsisten. Nah, ini yakni agama yang tegak lagi adil. Atau maknanya umat yang lurus lagi pertengahan. Banyak dari kalangan para imam seperti Az-Zuhri dan Asyafi'i yang menyimpulkan dalil ayat ini bahwa amal perbuatan itu termasuk ke dalam iman. Iya kan? Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan, mengikrarkan dengan lidah, lisan, kemudian mengaplikasi, bekerja, praktek. Jadi teori saja nggak cukup, harus dengan praktek. Itu iman kan di sana. Nah, yang menyimpulkan dalil dari ayat ini bahwa amal perbuatan itu termasuk ke dalam iman. Oleh karenanya disebutkan di dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Agar apa? Supaya apa? Supaya mereka mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Itu dulu ya. Nanti Uh, membaca keterangan ini. Ada juga nanti tentang uh, Yahudi dan Nasrani ini di ayat sebelumnya. Kan ini perpecahan kan? Wa ma tafarraq ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, Yahudi Nasrani ya, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata Rasulullah dan Quran, mereka terpecah, terpecah belah. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmannya, ini di surah Al-Imran, dicatat ya, Al-Imran ayat 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Yang dimaksud oleh ayat ini ialah ya, bercerita tentang ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani dari kalangan umat terdahulu. Nah, sesudah Allah menegakkan hujah dan bukti terhadap mereka maka mereka bercerai-berai dan berselisih mengenai takwil yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab-kitab mereka. Jadi dalam kitab Taurat Injil itu sudah dijelaskan bahwa akan ada Nabi dan Rasul terakhir. Muhammad Rasulullah. Mereka tahu. Nah, cuman sayang ternyata yang datang adalah dari bangsa Arab. Keturunan dari Ismail bukan dari Ishak. Padahal semuanya dari Nabi e, Ibrahim ya keturunan alaihissalam. Nah dan hal ini berakibat mereka bercerai-berai dan menjadi golongan yang banyak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui e, berbagai jalur. Nih, ini nih perlu dicatat nih. Jadi ternyata bukan Islam aja ya yang ada 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali satu. Ternyata Yahudi juga begitu nih. Ya hadisnya nih. Innal Yahuda Innal Yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqah. Itu ya. Itu. Sesungguhnya Yahudi itu eh, berbeda pendapat, terpecah belah menjadi 71 golongan. Innal Yahud, innal ikara ada inna tansibul isma wa tarful khabar kan. Innal Yahuda ikhtalafu atau innal yahuda ikhtalafu itu hamzah wasalnya enggak dibaca kalau diwasalin. Ala ihda sab'ina firqah. Itu 71 golongan. Wa innan nasara sedangkan orang-orang Nasrani, Kristen itu Nasrani ikhtalafu ala sintaini sab'ina firqah. Itu terpecah belahnya menjadi 72 golongan wasataf tariku hadhil ummah ini umat kami ini ala salasin wa firqoh firqah terpecah belah menjadi 73 golongan nih bukan bukan bangga dengan 73 golongannya kulluha finnar Allah Rabbi semuanya di dalam neraka illa wahidah kecuali satu. Itu kan. taruh tufikum amro ini lantadi luma tamasakum bihima. Kitabullah wa sunnatu rasulillah. Jadi yang selamat itu yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, semua mengakui seperti itu. Nah ini, hati-hati ya. Jadi, sesungguhnya orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. 71 golongan. Dicatat ya, Yahudi. Eh, itu. Wa innan nasara ikhtalafu ala sintaini wa sab'ina firqah. Itu. Dan orang-orang Nasrani ber, berpecah belah atau terbagi menjadi 72. Ini, ini ya. Was wasataftariku hadhil ummah ala salasin tiga wasab'ina tujuh puluh tiga firqah golongan kullaha finnar illa wahidah dan umat ini, umat Nabi ini, Muslim, Islam ini, berpecah belah menjadi 73 golongan. Bukan bangga, 73 golongan. Ya, ini 73 golongan. Tuh, jadi kalau Yahudi 71, Nasrani 72, Islam 73. Semuanya di dalam neraka. Kecuali satu golongan. Gitu. Para sahabat bertanya, Siapakah mereka yang satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu golongan yang mengikuti apa yang dikerjakan olehku dan para sahabatku. Tidak mengada-ada. Jadi berarti kan? Itu. Merinding ya. Kullu. Ini. Ini. Kulluha finnar illa wahidah. Insyaallah, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan ya Allah ya. Hmm, kita belajar Al-Qur'an, belajar terjemah eh, tidak sampai menyimpang. Jangan sampai menyimpang. Karena ada 72 golongan. 73 kan, satu yang selamat. Itu 72 golongan. Nah, termasuk 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 Islam. Nah, yang semua itu kulluha binar kecuali wahid yang satu yang mengikuti Nabi dan sahabatnya. Allah Rabbi Masya Baik ya. Ini kemarin ada yang nanya. Hmm, sekarang saya punya indeks Quran. Jadi ngerti. Iya, jadi sekali lagi indeks Quran yang ibu dan bapak miliki, kami di sini hanya merangsang aja belajar. Tapi terus ya, mudah kok. Nah, pas menemukan ayat-ayat yang susah, yang sulit, kita perlu belajar tafsir. Nah, nanti ya. <clears throat> Ada yang bertanya tentang khusyuk. Pak Ari mohon dijelaskan tentang khusyuk di halaman 164 indeks Quran. Baik kita lihat ya. Nih. Khusyuk. Nah, khusyuk ini bisa dilihat sambil belajar membaca kan. Supaya tidak jenuh, bervariasi ya. Coba dilihat surah kedua. Nih, cara cara nyarinya kalau ibu dan bapak belum jelas bagaimana cara nyarinya, saya akan menyatakan bahwa belajar ini mudah. Silahkan datang ke taklim, ke Depok, itu pada sholat Jumat ada di Depok. Atau di Bidakara, itu saya ada hari Rabu pada sholat zuhur. Atau di rumah yatim, di Kayu Manis, itu Sabtu dan Ahad. Itu setelah jam 1. Siang, pagi juga ada pengajian, tapi yang memberikan pengajaran itu ayah ya sama ibu Homsah. Sayanya dari mulai jam satunya. Saya tidak capek kan? jadi jam satu sampai jam lima kan lumayan. 13 sampai 17 ya. Baik. Sudah ketemu. sudah kedua. Al-Baqarah. Ayat ke 238. Tuh ya. Kita mulai cerdas. Bisa nyari kan? Jadi Quran itu dari dulu bersih. Gak pernah dibuka. Nah, mulailah ya beli Quran terjemah Departemen Agama atau ada banyak kok yang sudah ada tafsirnya juga ada ya. Itu ter, eh, Quran terjemah dan tafsirnya ada. Nih, ada 238 238. Apa katanya nih? Sudah ketemu kan? Nih, 238. Ada? Sudah ada? Nih, kan Ibu bertanya tentang husuk ya. Ini hamba Allah di indeks Quran halaman 164. Ini indeks Quran ini jelek ya dalam artian jelek ini Qurannya eh apa lembarannya tuh lembaran bukan HPS kertasnya kertas koran tapi isinya masya Allah sistematiknya bagus gitu ya saya senangnya sistematik gitu. ada yang bagus dan lagi yang warna biru tapi itu kalau pemula agak pusing di situ tidak tidak sistematis jadi nomor-nomor gitu ini ada ada ya, surat kedua Al-Baqarah ayat 238. Coba kita akan latihan baca sambil latihan memahami. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada kan? Apa katanya? kewajiban mengerjakan solat biarpun dalam keadaan takut. Ya, peliharalah segala solatmu Dan peliharalah solat wusto. Wusto di sini bermakna solat wusto ialah solat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada pula yang berpendapat bahwa solat wusto itu ialah solat asar. Nah ini tafsirnya ini kan nih enak sekali gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pinter Quran. Kalau tidak paham kita tanya ahli tafsir. Di Indonesia ini banyak ya, ada Pak Koresiha, Pak Kosindoseha, eh, Pak Hasbi Asidiki, gitu ya. Walaupun tidak orang yang sudah tiada, uh, ada beberapa karya-karyanya. Ibnu Kasir kan sudah tiada. Jalalain itu tinggal kita tanya tafsirnya. Nah ini. Jadi sholat ustoirah sholat asar. Nah menurut kebanyakan ahli hadis. Ayat ini menerangkan agar semua sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dijelaskan? Dengan khusyuk. Itu. Ya, jadi sholat yang diterima itu yang konsisten, yang konsentrasi khusyuk. Tapi konsentrasi di sini bukan konsentrasi total tanpa ingat apa-apa. Udah kebakaran, ah biarin aja saya mas sholatnya husu biar gosong. nggak gitu gitu ya. Khusyuk di situ bukan berarti total segalanya. Total karena Allah iya. Tapi saat sholat kemudian banjir, ya kita ada eh, nggak nggak salat terus gitu kan diganti dalam kondisi gitu lihat kondisi. Lagi sholat tiba-tiba anaknya masuk jurang ataupun jatuh. Nah, kita kan dibatalkan dulu tapi sholat kemudian. Itu. Kemudian tentang husu dalam sholat bisa dilihat di surat ke-7. Bisa? Surat ke-7 ayat ke-29. Ini kan lagi senang ya. Sudah punya indeks Quran. Nah, bagaimana cara makainya, mempergunakannya mudah ternyata kan. Sudah ketemu surat ke-7 Al-Araf ayat ke-29. Ini saya juga sambil nyari. Bahkan kalau ibu dan bapak punya komputer, sekarang ada sudah ada software-software Islam di toko-toko buku itu. Harganya memang cukup lumayan, 50-an lah ya. Tapi Masya Allah di situ ada hadis, ada Quran, ada nyari ayatnya lebih mudah. Tapi kalau saya pakai komputer nanti kecepetan, terlalu cepat nanti ibu. Kecuali kalau memang semuanya sudah pakai komputer ya, enak sekali. Sudah ketemu ayat 29-nya, 29 surah ke-7 surah Al-A'raf ya. Jadi enaknya eh, di, dikasih nomor. Jadi kalau Quran terjemah sudah ada nomornya. Saya kan nggak ngerti nomor Arabnya. Nomor Latinnya ada tuh 7. Ya, sudah ketemu ayat 29. Hmm, apa katanya? billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qisth وأكيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون apa katanya artinya? Coba kita lihat artinya. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu. Apa katanya? Ini lihat catatan kakinya 546, tumpahkanlah seluruh perhatianmu kepada sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi kan dalam tafsir e, eh, Al-Mustah kata Pak Quraisyhab disampaikan dalam tafsirnya kalau orang kafir jelas masuk neraka. Tapi kalau orang Islam, orang yang beriman beribadah belum tentu masuk surga. Kok bisa ya? Iya, kalau ibadahnya bukan karena Allah bisa saja masuk neraka <laughs> gitu kan. Nah ini. Jadi harus memurnikan tauhid kita. Ikhlas kita hanya karena Allah. Semata-mata karena Allah. Itu ya ini Katakanlah Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dan katakanlah luruskanlah muka dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jadi jelas. Memang ayat-ayat Quran itu ada yang jelas tanpa tafsir juga kita sudah tahu gitu ya. Ada yang perlu penafsiran. Bisa dilihat juga di surat Al-Mu'min. Nah, surat Al-Mu'min ini surat ke-23. Ya. ya. Coba dilihat. Kan ibu, bapak juga belajar membaca juga ya. Ibu dan bapak mengikuti belajar baca juga. Nih, biar kita melek ya, tidak buta. Quran dibaca terus setiap hari. Yasin, Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabarok. Tapi nggak ngerti artinya. Nah, walaupun membaca juga ibadah. Tapi kan itu tadi, Quran kan pedoman, hudan. Bagaimana bisa jadi pedoman kalau isinya kita tidak tahu? Sudah ketemu? Surah ke-23 ayat 1 dan 2. Apa katanya? Di sini ya kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah ketemu belum? sudah ke-23, sudah ke-23 ayat 1. Ya, surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad, kelas sugro tuh. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini sampai 10 sampai 11 dulu. Ini menarik semuanya. Ya semua juga kurang menarik. Cuma ini kan kita topiknya tentang husu Lagi eh, ini sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa sih orang yang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusus dalam sholatnya. Itu aja Bukan, bukan hanya itu. Walladinahum hum 'anil mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Gitu. Jadi ngomong kalau kalau nggak berguna lebih baik diam. Ya, itu ya. Walladinahum hum 'anil mu'ridun. Itu aja, tidak sampai situ. Ada lagi, Walladinahum hum lizakati fa'ilun dan orang-orang yang menunaikan zakat. Itu aja nggak cukup. Walladinahum lifurujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Gitu ya. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Nah kalau semua itu dilakukan tuh Waman waro azalika faula faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladinahum hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ya, ayat tujuhnya Walladinahum hum amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina al firdaus hum fiha khalidun akan diberikan surga firdaus ini dibaca ya nah ini kita kan topiknya hanya husu ayat 1 sampai 2 kemudian bisa juga dilihat di surat al-muzammil surah ke-73 eh, pelan-pelan ya ayat ke-8 coba nyarinya panik nggak bisa nyarinya datang ke talim ya diajarkan. Gampang kok, mudah insyaallah. Yang penting miliki Quran terjemahnya dulu dah minimal Quran terjemah Departemen Agama atau terjemah yang lain. Ada tafsirnya juga banyak. Sudah Muzammil, Surah Muzammil. Surah Al-Muzammil ini nah, kalau ditilatinkan kan Muzammil, padahal zatnya dua. Surah Al-Muzammil. Itu ayat ke-8. Apa katanya di ayat ke-8 ini? Coba kita lihat tuh. Nah, wazkurisma rabbika watab watabattal ilaihi tabtila. Ayat 8 saya ketemu. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadalah kepadanya dengan penuh ketaatan. Itu. Kemudian peringatan agar husu mengingat Allah. Dilihat di surat ke-57 Al-Hadid ya, ayat 16. Coba pelan-pelan ya. Surah ke-57. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Kan ini belajar membaca juga. Memang Quran itu itu aja. Nah, kita baca, kita terjemahkan ya, belajar. Sudah ketemu? Surah ke-73 ya, eh maaf, surah ke-57 ayat ke-16. Surah Al-Hadid. Ya. Ada ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إيه؟ sampai bawah juga ya إن إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ternyata yang saya cari-cari susah ini di sini siapa yang laki-laki perempuan yang sodako akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda itu dan pahala yang mulia agung kita lihat ayat 16 ya belum datang belum dat, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya kemudian ber, berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan nih hmm, depositonya dengan Allah dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Allah Robbi itu. Ya, selama ini kita kan nggak ngeh, nggak ngeh Quran dipegang, dibaca tapi nggak ngerti isinya. Kemudian ada lagi masih ada tentang khusyuk hanya bagi orang yang khusyuk salatnya. Dilihat surah kedua Al-Baqarah ini ya. Surah kedua ayat 45. Coba pelan-pelan ya. Surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 45 <clears throat> ya. Nanti setelah kita paham banyak Qur'annya, bacanya eh, kita teruskan kembali ya. Sudah ketemu surah kedua Al-Baqarah ayat 45. Apa katanya nih? Nih, seringkali kita baca kan? Tapi ditanya di ayat berapa sih? Enggak tahu karena jarang baca. Gitu. Kalau sering insya Allah hafal. Nih ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. In wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون apa katanya di ayat 45, 45 ini ya dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat beratlah untuk sholat ini kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah ini janganlah rikedukun. 40 hari salat kita, ibadah kita tidak diterima. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. itu. Jangan ingin minta itu segalanya. Itu segera ya. Bisa nanti ibu dilihat lagi di, di ayat uh, Al-Baqarah ya, surat kedua 45 46. Kemudian surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 90 dan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 35. Ini ayat ke-21-nya kita lihat ya, waktunya ini mau habis. Nah, menarik belajar itu. Waktu itu sebentar kalau sudah dimanfaatkan, tapi kalau waktu dipakai sia-sia mah terbuang percuma Uh, sudah ada ayat 90 surah Al-Anbiya. Uh, apa katanya di sini ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna wa aslahna wa aslahna lahu zawjah. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Tuh, kan? Ya, ketemu kan? Maka kami memperkenankan doanya. Ini. Dan kami anugerahkan kepada Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Kan tidak ngandung-ngandung nih. Nah, pengen dapat keturunan. Berdoalah Yahya supaya diberi keturunan. Diberi oleh Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Nih doa itu gitu. Mengharap agar doanya dikabulkan. Dan khawatir akan azabnya itu harap dan cemas. Gitu ya. Nah ini. Hmm. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Kemudian di surat Al-Ahzab, surah ke-33. Surah ke-33, ini terakhir ya. Surah ke-33, ayat ke-35. Hmm, ya. Ini Quran itu kalau dibaca terjemahnya tidak jadi ibadah, harus dibaca Qurannya juga. Ada kan yang pekajian itu terjemahnya aja. Qurannya juga harus dibaca. Itu 35, ada kan? Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشع والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذا والذا ما تبيه والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ini ayat bahwa Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beramal. Dalam tanggung jawab ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin para wanita. Tapi dalam beramal tidak dibeda-bedakan. Nih. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, khusyuk tuh. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki atau perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah tetap menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu ya. Jadi sama-sama laki-laki dan perempuan. Baik sayang waktunya, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Ada saran kritik silahkan ke 0812 8287881. Benar dari Allah, kalau salahnya keburuan saya yang pernah belajar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di hari ke-11 di bulan Maret tahun 2008 kita kembali berjumpa. Udaranya cukup bagus dan cukup menarik ya. Di hari ini dan kepada para pendengar yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa dikepung dengan tiga cara. Cara pertama Anda bisa menelpon kami di 859 Kemudian cara kedua, Anda bisa kirim pesan pendek di 0219376025 dan cara yang ketiga bisa kirim lewat fax di 85904783. terserah Anda. Oke. Okay. Ya, telepon sudah terdengar deringan kayaknya ya. Coba kami angkat halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi di sini Radio Kayu Manis di situ siapa ini? Umi. Umi di mana Umi? Di Trogong, Cilandak. Daerah mana? Cilandak. Cilandak ya. Iya iya iya iya ya. Ulang tahun siapa Umi? Saya sendiri. Ah, ulang tahun keberapa berapa Umi? Ke 25. 25. Iya, selamat ulang tahun ya. Iya, ucapkan sukses deh. Ya iya sukses gitu ya. Yang diidamkan mudah-mudahan bisa dikabulkan ya. Amin. Panjang umur ya. Oke. Okay. Bukan lagu dong. Apa lagunya itu? Uh, ini ya Keroncong Protol. Oh, Keroncong Protol dari Bondan ya? Iya, Pak. Uh, eh, keroncong Protol. <laughs> Boleh juga nih Keroncong iya, Protol iya, ini. Ayo selamat pagi ya. Ya, ya silakan. Iya, makasih. Iya. Iya, terima kasih kembali. Sekarang telepon berikutnya silakan di oh, lima Siapa yang akan masuk? Kami tunggu Anda. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo. Siapa nih? Ah, dari Ika. Ika. Ika. Ika. Di mana Ika? Kebun kelapa. Oh, di kebun ya. Uh, banyak nyamuk nih di kebun nih? Enggak dong. Enggak ya, kebun kelapa ya. Yang ulang tahun siapa? Ika. Siapa namanya? Anissa Safitri. Anissa Safitri ulang tahun berapa Anissa? Ke 13. 13. Di mana di kebon juga? Pembina. Oke, ucapannya gimana silakan. Ya, semoga panjang umur. Yo. Sehat selalu. Yo. Uh, semoga tambah pintar. Mm -hmm. banyak. Yo. Doain dong. Iya, doanya sukses saja untuk uh, Anissa ya. Rajin belajar biar jadi anak pintar kelak di kemudian hari ya. Iya, gitu aja ya. lagu dong. Ah? lagu. Keroncong protol? Enggak. Iya. Apa? Rama. Rama? Iya, yang saat terindah. Saat terindah? Iya. Oke, nanti diputar ya. Putin ya, Om. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita nikmati keroncong protol dulu dari Bondan ya.